walahu dan bagi Imam Ahmad ay warawal imamu Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana di kitab musnadnya An Uqabah bin Amirin dari Uqabah bin Amir siapa uqabah bin Amir itu wa Uqbah bin Amirin al-Juhani sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Wa kana faqihan fadila. Dia adalah seorang yang faqih. Apa artinya faqih itu? Ahli fikih, sangat ngerti dengan hukum-hukum syariat. Fadilan, orang yang utama. Utama itu maksudnya gimana? Baik perilakunya, baik akhlaknya, Waliya Imarat Misr li Muawiyah thalatha sinin. Dia menjabat keamiran Mesir li Muawiyah. Apa maksudnya li Muawiyah? Sebagai utusannya Muawiyah. Muawiyah khalifahnya. Thalatha sinin tiga tahun. Kalau namanya sekarang jadi gubernurnya Muawiyah di Mesir selama tiga tahun. Wa mata qariban minas sittin. Dia wafat menjelang tahun 60 Hijriah. Sekitar itu, sekitar 60 Hijriah. Marfu'a dengan marfu. Apa artinya dengan marfu? Ya riwayatnya itu disandarkan kepada Rasulullah. Matannya itu isinya adalah dawuh Rasul, sabda Rasul, bukan ucapannya Uqbah bin Amir tapi sabdanya Rasul. Man barang siapa ta'allaqa yang menggantungkan tamimatan pada jimat. Ta'allaqa tamimatan. Artinya ta'allaqa ay allaqaha alaihi. Menggantungkan jimat itu alaihi atas dirinya sendiri dia pakai kalung misalnya au ala ghairihi atau dia pakaikan kepada orang lain misalnya dipakaikan ke anaknya mu'taqidan dengan meyakini biha pada tamimah dengan meyakini bahwa tamimah itu bisa menolak sakit bisa menyembuhkan sakit atau bisa menolak bahaya. Wat tamimatu sedangkan tamimah itu adalah khorazat permata. Kanat yang ada siapa al-Arabu orang Arab tu'alliquha mengalungkan siapa orang Arab ada tamimah ala auladihim atas anak-anak mereka Yattaquna menghindarkan mereka, atau menjaga mereka biha dengan tamimah al-aina pada penyakit ain. Ain itu adalah penyakit yang timbul karena dilihat oleh orang yang takjub atau orang yang dengki. Jadi tamimah itu adalah permata yang dibuat kalung atau apa. Nah, yang oleh orang Arab biasanya dikalungkan ke anaknya supaya enggak terkena ain. Fala atammallah. Maka semoga Allah tidak menyempurnakan lahu baginya. Artinya lafat fala atammallah adalah du'aun alaihi. Doa jelek untuknya. Bi alla yutimmallahu umurahu. Isinya supaya Allah tidak menyempurnakan perkaranya Artinya maksudnya tujuannya Allah tidak mengabulkan. Allah tidak memberi. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, mengalungkan tamimah jimat untuk dirinya atau untuk keluarganya, untuk orang lain. Nabi mendoakan semoga Allah tidak menyempurnakan perkaranya. Maksudnya, semoga Allah tidak mewujudkan atau tidak mengabulkan hajatnya. Dia ingin kesembuhan, Allah semoga Allah nggak memberi kesembuhan. Dia ingin terhindar dari penyakit, semoga Allah tidak menghindarkan dia dari penyakit dan seterusnya. Waman dan barang siapa ta'allaqa yang mengalungkan wada'atan pada wada'ah wada'ah itu juga sama jimat yang biasanya berupa kulit-kulit kerang seperti kulit-kulit kerang itu yang dipakai jimat. Wada'ah al-wada'ah adalah syai'un sesuatu yang yakhruju yang keluar minal bahri dari laut. Yusbihu yang menyerupai as-sadaf pada sadaf, sadaf itu rumah kerang. Yattaquna menghindarkan mereka bihi dengan dengan sadaf al-aina pada ain sama tujuannya seperti memakai tamimah. Intinya tamimah atau wada'ah itu adalah jimat-jimat yang dipakai atau dipakaikan kepada anak-anak supaya tidak terkena ain. Fala wada'allahu lahu. Semoga Allah tidak memberi ketenangan lahu baginya. Lihat syarahnya. Fala wada'allahu lahu. Ay la ja'alahu. Semoga Allah tidak menjadikan padanya fida'atin dalam ketenangan wasukunin dan ketenangan. Semoga Allah tidak memberi dia ketenangan. Aula khaffafallahu anhu ma yakhafuhu. Semoga Allah tidak meringankan apa yang dia khawatirkan. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat lain, Man barang siapa ta'allaqa yang mengalungkan tamimatan pada tamimah jimat faqad asyrak. Sungguh telah berbuat syirik. Di riwayat lain di mana itu? Di bawah ada warawal Imam Ahmad min hadisin akhar juga dalam Musnad Ahmad. Barang siapa yang mengalungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. al makna al-ijmali lil haditsaini. Makna global dua hadis tadi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamalat tamaim Nabi mendoakan jelek kepada orang yang menggunakan jimat-jimat. Ya'taqidu fiha daf'ad darar. Yang dia yakini bisa menolak bahaya. Apa doanya? Bi ayyakisallahu qasdahu. Semoga Allah membalik tujuannya. la yutimma lahu umurahu. Dan semoga Allah tidak menyempurnakan perkaranya. Jadi dia ditimpa yang kebalikan dari tujuannya dan tidak mendapatkan apa yang dia tuju. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u man istamala al-wada'a li nafsil qasd sabik. Seperti halnya Nabi juga mendoakan orang yang menggunakan wada' sama jimat dengan tujuan seperti orang memakai tamimah. Apa tujuannya? Untuk menolak bahaya, menolak sakit. Nabi doakan dia Allah yatrukuhullahu fi rahatin wa tmi'nanin. Semoga Allah tidak membiarkan dia dalam keadaan nyaman dan tenang. Bal yuharriku alaihi kulla mu'din. Sebaliknya, Allah justru menggerakkan semua yang menyakiti menimpa dirinya. Wa hadad du'a yuqsadu minhu at-tahdhiru minal fi'l. Dan doa ini tujuannya adalah untuk memperingatkan, untuk mewarning supaya tidak ada yang mengerjakan pekerjaan ini. Supaya tidak ada orang Islam yang memakai jimat-jimat entah itu tamimah ataupun wada'ah dengan tujuan untuk menolak bahaya, eh, menolak sakit dan seterusnya. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadis tsani seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kedua juga mengkhabarkan anna hadzal amala syirkun billah bahwa amalan atau perbuatan seperti ini adalah perbuatan syirik. Kenapa? Orang pakai kalung. Entah itu bandulnya itu permata atau bandulnya itu kulit kerang atau bandulnya itu tulang ayam atau bandulnya itu apa? Terus apa saja yang dibandulkan Terus dia yakini Kalung yang dia pakai itu bisa menolak sakit Bisa menghindarkan anaknya dari sakit Itu sama dengan orang berharap kepada siapa? Sama dengan orang berharap pada patung-patung Pada pohon-pohon Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah sama-sama berharap pada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat Bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak mampu. Maka itu dikatakan syirik. Seharusnya orang berharap manfaat itu berharap manfaat dari siapa? Allah. Orang ingin terhindar dari bahaya, dari sakit, berlindungnya kepada siapa? Allah. Bukan kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa mendatangkan manfaat bahkan untuk dirinya sendiri tidak bisa menolak bahaya bahkan dari dirinya sendiri. Apapun makhluk itu, entah berupa jimat-jimat atau berupa patung-patung atau berupa pohon-pohon dan sebagainya. Munasabatul hadis ini lil bab. Hubungan kedua hadis ini dengan bab bab apa? Minasyirki. Babun minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi bahwa termasuk dari perbuatan syirik adalah menggunakan gelang-gelang, kalung-kalung atau yang lainnya dengan tujuan untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Anna fihi ma dilalatun ala tahrim ta'liqit tamaim wal wada' wa'tibaruhu syirkan wa'tibaruhu syirkan dalam kedua hadis tersebut ada dilalah atau petunjuk yang menunjukkan bahwa mengalungkan jimat entah kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain jimatnya berupa tamimah atau wada itu adalah haram dan termasuk syirik lima yaqumu bil qalbil mu'alliki laha min al-i'timadi ala ghairillah dikatakan syirik karena orang yang mengenakan jimat entah untuk dirinya untuk orang lain dengan harapan akan terhindar dari bahaya atau akan menghilangkan balak yang menimpa dirinya itu berarti hatinya bersandar kepada siapa? kepada selain Allah. Berarti dia mengharap manfaat dari jimat yang dia pakai. Berarti dia mengharap jimat yang dia pakai itu menolak bahaya yang akan menimpa dia. Syiriknya di situ. Ma yustafadu minal hadis. Kesimpulan yang diambil dari dua hadis. Anna ta'limat tamaimi wal wada'i wal wada'i minasy syirki mengalungkan jimat-jimat baik itu tamimah ataupun wada' itu termasuk syirik. Ini paling banyak terutama namanya tamimah dan wada' itu dikenakan untuk anak-anak. Anak-anak kecil supaya tidak terkena ain. Dan terus solusinya apa kalau nggak boleh pakai jimat? Ya solusinya dengan doa. Solusinya dengan doa-doa perlindungan, bukan dengan mengalungkan jimat Ain itu seperti apa toh? Ain itu tadi kita singgung adalah sakit yang menimpa seseorang karena pandangannya orang yang takjub atau pandangannya orang yang dengki. Nah, terkadang orang yang takjub melihat seseorang, melihat anak kecil kok lincah, melihat anak kecil kok apa pinter dan sebagainya kemudian dia memandang dengan takjub itu kadang bisa mengakibatkan sakit kepada yang dipandang. Atau sebaliknya, orang yang dengki penglihatannya itu kadang bisa merusak atau mengakibatkan sakit kepada yang dipandang. Dan itu nyata ada seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan al-ainu hakun. Penyakit ain itu hak nyata ada. Loh, untuk menghindarkan ain gimana? Pertama supaya kita tidak terkena ain adalah dengan memperbanyak doa-doa perlindungan. Yang kedua supaya pandangan kita tidak menjadikan ain kepada orang lain apabila kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub ucapkan masya Allah tabarakallah masya Allah tabarakallah karena kadang-kadang kita nggak merasa bahwa pandangan kita itu mengakibatkan orang lain sakit. Pernah zaman Nabi itu ada seorang sahabat melihat sahabat lain sedang mandi. Kelihatan kulitnya putih bersih itu dia komentari, masya Allah kulitnya bersih putih kayak kayak apa? Kayak cewek, kayak perawan gitu. Habis komentari gitu langsung sakit. Ada dia nggak ada niat apa-apa. Dia hanya takjub melihat kok ya nek wong lanang kok kulitnya putih resik. Kayaknya dari situ Nabi mengajarkan kalau melihat sesuatu yang menakjubkan ucapkan masya Allah, tabarakallah. Jadi haram tuh punya teman orangnya tuh rajin sekali, seneng murajaah, pokoknya tekun sekali. Suatu saat mungkin karena terkena ain atau apa, dia itu setiap buka kitab langsung ngantuk. Setiap buka kitab langsung ngantuk, nggak bisa terus dia asalnya seger gitu buka kitab langsung ngantuk sampai lama deh begitu Eh, salah satu cara mengobati ain adalah dengan menyuruh wudhu atau mandi orang yang ditengarai menimbulkan ain nah kemudian sisa wudhunya atau sisa mandinya digunakan untuk memandikan orang yang terkena ain itu cuma masalahnya kadang-kadang tidak jelas orang itu terkena ain dari siapa. Yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillah amalahu Allahu binaqidhi qasdihi. Barang siapa yang bersandar bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan memperlakukan dia dengan kebalikan tujuannya. Dia pakai jimat tujuannya supaya terhindar dari sakit. Justru Allah akan memberi dia sakit. Dia pakai jimat tujuannya supaya sembuh dari sakit, justru Allah akan memberi dia sakit. Dia pakai jimat supaya terhindar dari bahaya, justru Allah akan menimpakan bahaya kepadanya. Dia pakai jimat supaya aman, Allah justru akan mencabut keamanannya. Yang ketiga, ad-du'a'u ala man 'allaqat tama'in wal wada' mendoakan jelek kepada orang yang menggunakan jimat-jimat bima yafutu alaihi maksudahu dengan doa yang supaya dia tidak mendapatkan apa yang dituju wa yaqisu alaihi muradahu dan mendapatkan kebalikan dari yang dia maksud seperti doanya Nabi man ta'allaqa tamimatan fala atamullah semoga Allah tidak memberi dia kesempurnaan Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Siapa yang pakai wada'ah, semoga Allah tidak memberi dia ketenangan.